Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab Insya Allah, Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana sebaiknya pengusaha muslim memperlakukan harta dagangannya? Umumnya pengusaha membedakan pencatatan keuangan pribadi dan usaha. Apalagi jika itu usaha bersama. Ya kalau memang usaha bersama ya harus dipisahkan dari pribadi. Tapi kalau usaha sendiri ya bebas-bebas aja bebas-bebas aja antum melihat ini biar tahu berapa keuntungannya supaya tahu bagaimana uh, uang keluar masuknya nggak ada masalah dalam hal tapi yang penting untuk sedekah ini yang perlu dilakukan buat kita kalau usaha bersama tentu harus dicatat supaya tidak ada yang dizolimi di sana nah Ustaz, bagaimana caranya agar semua kegiatan dan aktivitas kita dihitung sebagai catatan kebaikan gampang nih niat aja Niat. Niat itu menjadikan amal yang kecil jadi besar. Sebagaimana amal yang besar karena niatnya nggak benar juga, nggak ikhlas jadi kecil. Antum niatkan tidur antum, usaha antum, kerja antum, sampai yang antum kasihkan ke mulut istri antum. Antum dulang nih istri antum. Kalau kau mengharapkan pahala dari Allah, maka akan ditulis pahala. Tiap hari kita mandi. Tapi ada mandi wajib. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Niatnya itu. Maka tolong kalau kita ingin semua amalan tidur kita, ketika kita tidur ya Allah, aku kepingin malam ini bisa sholat malam. Aku kepingin ya Allah bisa datang kajian nih, nggak ngantuk di kajian. Niatkan itu, insya Allah akan ditulis sebagai ibadah buat kita. Dan ada sebagian orang yang takut niat, dan ada orang yang berani niat kita ini cukup niat berbuat baik ditulis kebaikan. Antum cobalah. Berani. Ya Allah bilang, kalau Ana jadi pengusaha besar, Ana punya uang 10M, 1 triliun mau Ana sumbangkan ke Masjid An-Nur. Berani nggak niat gitu? 1M Ana berikan ke Masjid Ini nggak punya apa-apa dia. Belum punya apa-apa. Mau niat gitu aja takut orang itu kadang-kadang. Kenapa? Kalau beneran Ustaz nanti anak dapat 10 M gitu kan. Kan banyak 1 M gitu jadi dia. Ini padahal fager belum punya apa apa dia. Niat berbuat baik niat. Dan yakinlah Allah membantu kita. Datang dari mana tuh duit? Datang. Antum niatkan umpamanya antum mau bantu orang tua antum. Ya Allah, anak kalau punya duit nih, anak mau bantu abah anak. Dan subhanallah jemaah. Anak ketemu sama seorang di di Lampung dia dari Jawa berangkat ke Lampung, nguli dia di Lampung. Sekarang subhanallah. Rumahnya itu 7000 meter persegi itu. Sangat halamannya, anak masuk ke rumahnya subhanallah. Ustaz, jangan lihat sekarang Ustaz. Kata dia. Anak nguli dulu Ustaz, sini Ustaz. Dia cerita tuh. Ketika anak nikah, sebelum umur 20 dia nikah Pas anak punya rezeki set, anak ingat sama orang tua. Ngontrak anak rumah set, anak datang ke orang tua. Bah, ini anak punya uang 20 juta. Abah bangun rumah apa ya? Dia belum punya rumah. Tapi dia sudah niat di hatinya kalau punya rezeki mau ngasih. Abahnya datang tuh duit. Rumah abahnya dia ngomong dulu rumah bapak anak paling jelek di kampung. Akhirnya jadi yang paling bagus. Niat. Antum lihat kalau punya rezeki anak, anak mau kasih orang tua anak, anak mau kasih fulan, mau kasih apa? Niat. Sehingga aktivitas kita itu ketika kita ingin menggapai niat itu, Allah akan menghitungnya sebagai pahala. Sama ini juga bagaimana agar semua harta yang kita belanjakan dihitung sebagai sedekah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah setiap orang itu bisa merasakan firasat menjelang kematiannya? Apakah hal itu dibenarkan? Ada orang-orang yang memang berasa, tapi dia nggak tahu kapan matinya. Kadangkala orang-orang itu subhanallah, dia sudah mulai, ya kerasa nih ba'aba kayaknya nggak lama lagi. Kata dia. Ada orang tua yang seperti itu. Ada, dia merasakan. Ketika itu, dia akan berusaha untuk lebih baik. Tapi ada orang yang nggak merasakan, tahu-tahu mati. Ketika sakit keras, uh, kadang-kadang ya Allah, kayaknya aku nih bakal mati. Subhanallah. dia mengatakan seperti itu, ternyata yang mati dokternya duluan. Dokternya betul, yang mati dokternya duluan. Dan itu banyak terjadi, jamaah. Maka kalau dikatakan ada orang merasakan firasat, cuma ada sebuah asar yang disebutkan. Jadi orang yang uh, orang yang melakukan satu amalan tertentu dia akan merasakan firasat 40 hari sebelum mati dia sudah akan tahu kalau dia mau mati nggak kalau yang seperti itu. Kita nggak bakal tahu kapan kita akan mati, tapi perasaan kadangkala, kadangkala, tidak semuanya. Itu secara realita yang kita lihat. Ada orang seumur hidup soleh, tapi mati su'ul khatimah. Ada yang ahli maksiat, tapi akhirnya husnul khatimah. Apa penyebab semua itu? Apakah semua tergantung isi hati dan keikhlasan dalam beramal? Naam, jamaah. Ada orang-orang yang soleh di depan orang. Tapi dia di dalam hatinya sebenarnya jauh dari Allah Jalla Jalla. Kita ngeliat, kita tampak baik di depan orang, sholat, masya Allah. Tapi di hati kita, kita menyembunyikan kadangkala perbuatan buruk kita. Akhirnya ketika kita mati su'ul khatimah, orang heran, kenapa nih? Orang ini orang soleh. Wallahu a'lam Begitu pula ada orang yang berbuat dosa. Tapi hati dia penuh dengan penyesalan. Ada. Ketika seorang sahabat Nabi yang minum khomer. Didera. ya Dihukum. Dipecut sampai 40 kali. Kemudian sebagian sahabat melaknat dia. Rasulullah SAW mengatakan, La tu'inu syaitan ala akhikum. Kalian jangan jadi penolong-penolong buat syaitan atas saudara kalian nih fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu cinta. Kadang-kala kita terus pleset kepada dosa. Kemudian ada orang-orang yang berbuat baik, bangga dengan kebaikannya. Ah, inti nggak bakal masuk surga inti. Subhanallah, emangnya inti yang punya pintu surga tuh? Punya kuncinya inti? Nggak ada. Dan ada orang-orang tadi yang berbuat dosa tapi hati dia terus kembali kepada Allah Jalla Jalla. Dan jamaah, usahakan semuanya punya amal kebajikan yang tidak diketahui orang lain. Punya. Cukup antum sama Allah. Istri nggak perlu tahu. Antum punya amalan itu. Karena itu bekal kita. Dan barang siapa yang memperbaiki isi hatinya, Allah akan memperbaiki urusan dia. Dengan orang banyak Masya Allah nih, jika ditinjau dari fadilahnya, apakah bacaan Sayyidul Istighfar sama dengan kontrak mati husnul khatimah dengan Allah? Nah, Allah janji. Bukan cuma itu. Yang sebelum tidur, membaca doa, Allahumma inni alja'tu ini aslamtu nafsi ilaik wal ja'tu zahri ilaik sampai akhirnya maka dia pun kalau mati akan mati dalam husnul khatimah insya Allah seperti itu. Itu kalau kita benar-benar bacanya jamaah. Iya. Maka jangan lupa untuk membaca itu terus. Assalamualaikum warahmatullah. Ana mau nanya, apakah boleh mempersiapkan kuburan sebelum mati? Menggali pas saat sehat. Ustaz, boleh nggak Nggak tahu anak nih. Boleh-boleh aja kayak misalnya. Wallahu alam nih. Wallahu alam. Dia kalau ingin gali kuburannya sebelum mati, nggak usah tanahnya yang digali. Tapi dengan dia berbuat amal soleh itu. Sebenarnya dia mempersiapkan kuburannya. Tapi kalau dia gali kuburannya, dia tata tuh ya, mamanya kasih AC sedikit, seperti itu kan dia bangun ya Allah alam nih kayaknya nggak nggak tahu nanti tanya sama Ustaz Abdullah nih. Masya Allah nih. Afan Ustaz, Afan, mungkin ini menyimpang dari tema nih. Mau dibacain jamaah? Bolehkah berdoa minta istri bidadari? Antum minta surga lah. Ada bidadari yang nunggu di sana. Doanya Nabi itu Allahumma inni as'alukal jannah wa minan nar gitu. Nanti Ustaz Abdul, anak yang tidak tahu pokoknya Ustaz Abdul yang jawab nanti. Nih, bolehkah berdoa jika sisa umur saya lebih banyak dosanya? Mohon dicabut saja, namun kalau lebih banyak kebaikannya, mohon dipanjangkannya. Jamaah dalam berdoa nih, memang kita ini dianjurkan untuk nyontoh Rasul SAW. Kadangkala kita bikin doa sendiri, tapi akhirnya doanya, ya salah berdoa. Orang yang takut hidupnya penuh dosa maka dia, dia telah diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu sebagai tempat menambah kebajikan dan jadikan kematianku itu tempat berhenti dari berbuat dosa. Itu doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi nanti dijawab oleh Ustaz Abdullah. Ustaz, kita mau sedekah tapi sering hitung-hitungan untuk keperluan keluarga, istri dan anak yang masih membutuhkan biaya. Akhirnya nggak jadi sedekah. Karena masih banyak kebutuhan, bahkan takut nggak cukup. Jadi kadang sedekahnya sedikit-sedikit aja. Bagaimana? Mohon nasihat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya tentang afdalus sadaqah, beliau mengatakan, ibda biman ta'ul. Mulailah sedekahmu itu kau berikan kepada orang yang kau bertanggung jawab untuk menafkahin mereka. Kepada istri kita. Kalau memang duit kita cukup buat mereka, kasih. Tapi kita harus membiasakan diri mengeluarkan sedekah. Dan jangan takut nggak cukup, jangan, jangan takut. Kita tetap hitung-hitungan, tetap umpamanya kita tahu nih buat bulan ini alhamdulillah cukup umpamanya gaji kita cukup tapi keluarkan sedikit anak mau sedekah lah orang Allah katanya Nabi itu nggak berkurang harta disedekain keluarkan dapat gaji satu juta setengah keluarinlah satu juta empat ratus gitu kan satu juta empat ratus iya satu juta empat ratus buat keluarga kan sama kita dapat pahala tuh ngasih keluarga yang seratus nih buat masjid Bismillah Allah ganti itu nggak di dunia di akhirat tuh sahabat Rasul SAW pernah bawa seekor onta dengan pelananya yang sudah siap untuk berperang dia mengatakan ya Rasulullah hadhihi fi sabilillah Rasulullah ini untuk di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Allah ya. Nabi ketika itu mengatakan kepada dia, "Laka biha yaumal qiyamah mi'ati naqah kulluha makhtuma." Hadis rahu Muslim. Kau akan dapat telak di hari kiamat 700 ekor onta semuanya berpelana jadi yang bakal ada di timbangan orang ini di hari kiamat tuh bukan satu ekor onta, tapi 700 ekor onta. Antum biasakan sedekah. Insya Allah rizkinya bakal lancar. Karena setiap pagi itu ada yang mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allah berikanlah orang yang suka bersedekah ini ganti. Dan antum melihat jamaah, orang yang ahli sedekah tuh tambah banyak duitnya. Tambah banyak. Dan antum lihat, walaupun orang itu orang kafir, antum lihat. Lihat orang kafir yang suka bantuin, antum lihat kadang-kala hartanya terus nambah. Karena itu janji Allah akan kasih pahala kepada orang kafir di dunia lah. Di dunia Allah akan kasih, tapi di akhirat mereka tidak dapat. Kalau kita mengharapkan pahala di akhirat, jangan cuma mengharapkan imbalan di dunia aja. Orang kadang berpikir, Ustaz, seribu jadi sepuluh ribu. Anak kalau sedekah satu juta jadi tujuh ratus juta. Ustaz. Kira-kira berapa, berapa hari ini dapat 700 juta gitu Orang dunia, dunia ini ente dapat 700 juta. Mati ditinggalkan semua. Tapi bagaimana kita mengharap di akhirat dan di dunia kita mengharap kepada Allah SWT nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dengan akhirat kita. Ustadz, apakah ada dalil sahih yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu ada tanda tanda pada fisiknya yang menandakan dia masuk surga atau masuk neraka? Misalnya mati dengan tersenyum dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab ini Ustaz. Ada enggak Ustaz? Madri Allah, nanti Ustaz Abdullah. Ada orang mungkin tersenyum atau apa? Apakah dia dengan tersenyum itu masuk surga? Sahabat Nabi ada yang meninggal dengan matanya membal membelalak gitu. Nabi menutup. Wallahu a'lam kalau tanda-tanda fisik sebagai husnul khotimah itu ada orang yang tabrakan mungkin. Tapi yang penting jamaah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah tuh al jannah kalau akhir yang diucapkan itu la ilaha illallah karena antum kadang-kadang melihat orang mamanya non muslim kadang-kala kan di kamera di apa kelihatan tersenyum dia gitu kan apakah dia husnul khatimah wallahu a'lam antara Ustaz Abdullah yang jawab nih enak nih. Enaknya eh, ceramah kalau ada ustadz, kalau salah ada yang betulin. Kalau ceramah nggak ada ustadz ngomong ngalor ngitul padahal salah yang diomongkan. Nggak ada yang betulin kan. Tapi kalau ada ustadz nanti ustadz Abdullah yang betulin. Jadi antum jangan pergi dulu sebelum ustadz Abdullah betulin nanti. Ustadz amal apa aja yang bisa memudahkan menjadikan bahagia ketika mati dan setelahnya dan amal apa aja yang harus ditinggalkan agar dijauhkan dari kesusahan saat mati dan sesudah mati ya semua amal kebajikan tinggalkanlah Zaid ibn Salama seorang Masya Allah, suruh berhenti Ustaz, Ustaz berhenti Ustaz. Ya udahlah, pokoknya amal kebajikan jemaah ya. Kita cepat-cepat nih, karena sudah disuruh berhenti Ustaznya. Nah, tadi Ustaz sampaikan bahwa kita tidak ada tempat tinggal antara surga dan neraka. Yang ada surga atau neraka. Al-A'raf yang di antara surga dan neraka, mereka akhirnya pun akan ke satu tempat tadi itu, iman surga, iman neraka. Dan mereka akan ke surga insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya Ustaz, kadang sering kita dengar doa mengatakan, Ya Allah, ilahi, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini nggak pantas masuk surga. Ini orang ngerti dengan dirinya. Kenapa? amalku ini nggak bener ya Allah. Wala aku ala naril jahim. Tapi aku nggak kuat masuk neraka. Dia maksudnya minta surga. Bukan dia minta di antara surga dan neraka. Enggak. Jadi dia maksudnya nih memohon kepada Allah. Jadi memang ada orang-orang yang memohon kepada Allah. Dan kalau kita lihat doa-doanya para nabi ini. Kalau udah berhenti tepuk anak maksudnya waktunya. Soalnya biasanya kalau mau habis ustadznya semangat nih. Jadi lupa sama waktunya. Ketika Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus. Apa yang dia katakan? Dia minta dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Minta dia. <laughs> Minta dia. Tapi apa yang dia katakan? La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntu minal Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Kau Esa. Maha suci engkau. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ampuni aku ya Allah. Sudah. Dia ingat, dia tahu diadab sama Allah SWT di sana. Kemudian Nabi Ayub. Apa doanya Nabi Ayub? Minta disembuhkan. Ah, kadang-kadang ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Nabi Ayub doanya apa? Rabbi inni masani ad-durru anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit nih. Dan kau maha pengasih ya Allah. Maksudnya apa? Ya sembuhkan ya Allah gitu loh. Jadi Allah alam kalau doa ini katakan ilahi lastulil firdausi ahla, ya ada orang-orang memang kalau dilihat ya pantas kau ini melihat dosa-dosa kita, amal perbuatan kita. Ini orang yang tahu diri. Tapi ingat, kalau minta sama Allah tuh harus maksa. Maksa. Kalau antum minta sama orang maksa diusir antum. Tapi kalau minta sama Allah, Allah akan suka dengan orang yang maksa kalau minta. Terus nggak berhenti-berhenti. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar itu doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. wallahu a'lam bishawab ustaznya sudah suruh berhenti ingat kalau ada yang salah dari anak nanti yang salah-salah Ustaz Abdullah tugas membetulkannya jadi kalau antum pulang bawa yang salah anak nggak tanggung jawab hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam